Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Dan meneruskan pada kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, yakni pasal-pasal di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sirah nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Sebutkan pada pertemuan-pertemuan terlewat ya tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sejak beliau lahir nasab beliau juga dia mendekati di buku ini sudah lewat kemudian juga masa-masa kecil beliau siapa yang mengasuh beliau Sallallahu Alaihi demikian juga sampai ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali surat Iqra Bismi Rabbikal Ladzi surat Al-Alaq kemudian juga setelah itu dua tahun beliau tidak turun wahyu jadi beliau merasa rindu waktu itu sampai kemudian turun wahyu berikutnya surat al mudathir terus beliau berdakwah akhirnya di Mekah dengan siksaan-siksaan yang beliau dapatkan. Demikian juga para sahabat di Mekah, kemudian beliau diizinkan untuk hijrah hijrah ke Madinah dan beliau membangun masjid dan sebagainya. Dan kita sekarang masih pembahasan di dalam peperangan-peperangan Nabi SAW. Sudah lewat tentang perang Badar, demikian juga perang Uhud. Terakhir disebutkan oleh Ibnu Katsir ya yaitu Ba'tsur Rajih ya utusan Nabi SAW ke Roji Roji itu suatu tempat ya antara Us Usban dan Mekah di bulan Sofar tahun yang keempat berikutnya beliau menyebutkan pasal pasal berikutnya Batu bi'ri Mauna, Utusan bi'r, bi'r itu artinya sumur, Mauna Mauna, Ini utusan bi'r ma'unah Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad. Beliau sebutkan juga juga disebutkan oleh Imam Bukhari juga di dalam sahihnya juga bahwa bi'r ma'unah ini disebutkan ma'unah dengan mim yang di fathah. Maudhi fi biladi Hudail, suatu tempat yang ada di negeri Hudail. Baina Makkah wa Usfan, antara Makkah dan Usfan ini daerah antara Mekah dan Madinah begitu aja. Ibnu Hajar mengatakan bahwa wadil wiqah durahu bi sariyatil qurra. Kejadian ini dikenal dengan syariah, utusan Al-Qurra, para pembaca Al-Qur'an. 70 pembaca Al-Qur'an. Orang-orang yang mempunyai keahlian baca Al-Qur'an, Nabi utus itu berdakwah dibantai. 70 orang ini dibantai dibunuh semua. Sisa sebagian tapi juga mati juga. Radhiyallahu majma'in. Turun Al-Qur'an. Ya, bahwa mereka ridho terhadap apa yang Allah SWT takdirkan. Nabi kunut satu bulan penuh. Ya, kunut saking sedihnya. dengan dikenal dengan kunut nazilah. Karena musibah yang sangat besar, akhirnya beliau sholat kunut. Inilah kejadiannya Ba'thu bi'ri mahunah Ya, Nabi diminta seorang untuk menyampaikan eh, penghafal Quran berdakwah ternyata ketika diputus dibantai, dibunuh. 70 ini. Nabi merasa sedih sekali. Inilah kejadiannya. Ya, ini bin Maunah kejadian yang ada tadi. Semoga oleh Ibnu Katsir taala wa fi Safar hada dan di bulan sofar Tahun ini juga, tahun 4 Hijriah. Eh. Bahasa ila bi'ir ma'una aidon. Nabi mengutus juga ke bi'ir ma'una, suatu tempat tadinya Ya antara Usman dan Mekah. Beliau mengutus ke bi'ir ma'una aidon juga. Wadalika, yang demikian itu bagaimana kisahnya? Ana Abu Barok Amir bin Malik, ada seorang namanya Abu Barok Amir bin Malik. Ini tidak tidak Islam dan tidak menolak Islam. Abu Barok Amir bin Malik ini al-mat'u yang dijuluki Mula'ib al-Asinah Artinya yang mulai orang bermain-main asinah. Ya, tombak dan sebagainya. Julukannya mulai asinah. Qadima ala Rasulillah, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinah ke Madinah. Padahal wilayah Islam, maka Nabi mengajak dia masuk Islam. Falam yuslim walam yub'at. Walam yub'id, dia tidak masuk Islam dan tidak menjauh. Maka dia mengatakan orang ini, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bahas tak sahabat, kalau engkau mengutus sahabat-sahabatmu di Najat ke orang-orang anu Najat. Najat ya sekitar Riyadh, sekitar situ, ibu kota Saudi sana. Yad'unahum ilah dinik mengajak mereka orang-orang Najat kepada agamamu. Lalu jauh tu, ayuji ibuhum. Aku berharap mereka akan menjawab, ini menerima dakwahmu. Maka maka Nabi mengatakan, ini aku alaihim ahla najd. Sungguh aku takut atas mereka orang-orang sahabat-sahabatku ini dari perbuatan ahlu najd, orang-orang najd. Maka maka berkata Abu Bara Abu Bara ini tadi yang tidak Islam dan tidak menolak juga dia mengatakan ana jarun lahu. Aku yang akan melindungi mereka. Ya demikian. Juga oleh Musa kisah ini Kemudian berkata Ibnu Katsir fa ba'atha sallallahu alaihi wasallam bima qalahu Ibnu Ishaq maka Rasulullah SAW beliau pun mengutus ya di dalam apa yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq ini Muhammad bin Ishaq orang seorang ulama yang ahli dalam hal sirah sejarah Nabi <clears throat> mengatakan bahwa Nabi mengutus arba'ina rajulan min mengutus 40 orang sahabat. Wa fi ini tetapi dalam sahih ini dalam Bukhari dan Muslim disebutkan apa? Sab'ina rajulan, 70 orang. Wa ada wa ini adalah benar. Ini Nabi mengutus yang benar berapa? 70 orang. Semua dalam Sahih Bukhari. Ya jumlahnya mereka adalah 70. Ya. Disebutkan di situ yakni sab'ina, yakni 70. <clears throat> Dan itu adalah yang benar. Wahum yang disebutkan di sini juga lahum qurra. Mereka dijuluki dengan qurra para pembaca Al-Qur'an. Wahum sabuna rajulan. Mereka 70 orang. Yang benar dari 70 orang. Maka Nabi pun mengutus 70 orang. Wa amara alaihim al-Mundhir bin Amr. Nabi mengutus yang memimpin mereka itu adalah Mundhir bin Amr. Ya. Ahada Bani Sa'idah, salah seorang dari orang-orang Bani Sa'idah. Suku Bani Sa'idah. Walakobuhu lakopnya julukannya adalah al muknik liyamut. Julukannya al muknik liyamut. Untuk mati. Radul anhum. Ajma'in. Ya, dipimpin oleh orang yang julukannya al muknik liyamut. Wakanu min budulail muslimin. Mereka ini adalah termasuk dari tujuh orang ini orang-orang mulia dari kaum muslimin, para sahabat. Wasadatihim wa qurrahim, pemimpin-pemimpinnya Demikian juga pembaca membaca Al-Quran puluh orang ini. itu manazalu bi'ir ma'unah. Maka mereka pun berangkat dan turun. Berhenti di bi'ir ma'unah. Wahyu bina ardi bani Amir waharah bani Sulaim. Dan dia ini tempat ini adalah apa? Antara art, ya, negerinya Bani Amir dan Harrah. Demikian juga tempatnya Bani Sulaim. Semua ba'athu mina Harram bin Milhan. Kemudian mereka pun mengutus 70 orang ini mengutus dari mereka ini Harun bin Milhan, aku ah, Ummu Sulaim mengutus Harun bin Milhan dan itu adalah saudara laki-lakinya Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik. Nabi Rasulullah dengan membawa kitab Rasulullah ila aduillah kepada musuh Allah Amir bin Tufail ini dia musuh Allah ini yang membuat nanti terjadi pembunuhan itu. ya kepada musuh Allah Amir bin Tufail kalau tadi yang memberikan perlindungan tadi yang ngajak untuk dakwah itu Amir bin Malik yang tidak Islam dan, tidak menolak Islam. Adapun di sini Amir bin Tufail ini orang yang ya yang di, diberikan kitabnya ini. yang durfi dia tidak melihat. Tidak melihat surat tersebut wa amarabi fakatalahu rojulun durabobi darabahu Maka dia pun memerintahkan dengannya dan seorang laki-laki membunuh membunuh dia membunuh Haram bin Mirhan Ya, atau seorang laki-laki darinya. Darabau bihirbah ditusuk, ya, dipukul dengan herbah, yakni pisau kecil. Alam akhraja dam ketika keluar darah, qala, orang yang yang ditusuk ini sahabat ini mengatakan malahan dia malah mengatakan, "Fustu wa rabbil Ka'bah." Aku beruntung demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah aku beruntung. Jadi ya, dia mati malah mengatakan, "Alhamdulillah sahabat kita ngitung mungkin." Aku berhasil malah bilang gitu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, dia mengatakan demikian, pustu. Ya, demikian. Kemudian bagaimana yang terbunuh orang yang pertama dari 70 itu? para Adullah Amir, maka Adullah yakni Amir bin Tufail ini dia pun mengajak keluar, mengajak untuk membunuh 70 orang ini tadi yang masih tersisa. Dia mengajak Bani Amir ila kita Bakin untuk membunuh sisanya tadi. Palam ibu mereka tidak mau, Bani Amir tidak mau. Kenapa? Dia jadi jiwar Abi Barok. Karena Abi Barok tadi sudah memberikan perlindungan. Aku yang menanggung 70 orang itu. Selamat, dia tidak akan apa diganggu. Ya, jadi Bani ya ini Bani Amir tidak mau. Kenapa? Karena Abu Barok sudah memberikan perlindungan. Tetapi Amir ini, Amir bin Tufail Abdullah ini, Fastan Farah Bani Sulaim. Dia mengajak lagi Suku yang lain ini Bani Sulaim. Fajabadhum maka mereka menerima. Siapa itu? Usayyah, Wari'lin wa Taqwan. Tiga suku ini. Mau untuk membunuh para pembaca Al-Qur'an ini tadi. Fa'ahadu biasa bi Rasulullah. Mereka mengepung sahabat-sahabat Rasul SAW tadi itu dikepung. Yang masih tersisa dari 70 tadi. Fakatalu. maka mereka membunuhnya hatta kutilu an akhirihim sampai terbunuh semuanya semua jadi cukur itu mati semuanya. Kecuali apa? Ila Ka'ab bin Zaid. Masih tersisa itu. Ka'ab bin Zaid min Bani Najjar, dari suku Najjar. Fa'inau. inau urtusa sebutkan ya bahwa urtusa itu adalah ayyumal jari minal ma'rikah wa wadoi. Yani dia terluka kemudian dibawa dari rombongan-rombongan yang terluka itu. Dalam keadaan sudah apa? Sudah parah ini dikira sudah mati mungkin orang-orang. Dibunuh semuanya kecuali ini tadi. Mungkin dikira sudah mati yang terluka kan itu. Dan disebutkan kemudian dia hidup. Ya, kemudian dia hidup. Walaupun nanti terbunuh juga. Ya, meninggal di di perang Azab tadi. Kondak. Jadi dia ini yang selamat satu orang ini. Karena dikira mungkin sudah mati karena terluka dia. Min ba min baini qutlah. Min baini qutlah di antara yang terbunuh semua. Ini semuanya mati 70 orang ini semuanya mati. Kecuali satu ini, ini Ka'ab bin Zaid ini. Fa'asa dia masih hidup hatta qutila yaumal hondar sampai kemudian terbunuh juga di perang hondar, perang Azhar. Wa kana Amr bin Umayyah ad-Damri wal Mundhir bin Muhammad. Kemudian sebutkan kisah yang lain berikutnya adalah Amr bin Umayyah ad-Damri. Demikian juga Mundhir wal Mundhir bin Muhammad bin Uqbah, Mundhir bin Muhammad bin Uqbah fi sarhil muslimin. Dia adalah uh, utusannya kaum muslimin, rombongan kaum muslimin. Dan ini kisah di luar dari kejadian ini tadi. Ini ada dua orang sahabat ya yang dia itu sedang berjalan-jalan mungkin demikian. Para ayat tair keduanya melihat burung-burung itu tahumu ala maudi wikah yang dia itu apa berputar-putar. Burung itu kan biasanya kalau melihat bangkai dia nanti akan mengambilnya kan. Maka dua orang sahabat ini memperhatikan burung-burung itu berputar-putar di tempat apa? Di tempat kejadian tadi, terbunuhnya 70 orang yang tadi, kecuali satu orang tadi. Panazalal mundir. Akhirnya mundir pun dia turun. Dia lihatkan di situ ada burung yang berputar-putar berarti ada sesuatu. Dia turun di situ. Mundir bin Muhammad turun. Ya. Ini panazalal mundir bin Muhammad ada Mundir bin Muhammad ini maka dia pun turun. Faqatalal musyrikin. Dia pun menyerang orang-orang musyrik. Hatta qutila ma'asabi sama dia pun terbunuh juga akhirnya. Lihat itu akhirnya dia ke situ ternyata dia pun akhirnya memerangi orang musyrik karena teman-temannya ternyata dia terbunuh juga ini. Wa usira Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah tadi ya kan dua orang kan. Dia ditawan. Falama ukhbira annahu min Mudhar, ketika dikabari bahwa dia sungguhnya dari Mudhar, jasa Amir, maka Amir tadi Abdullah tadi dia pun apa? memotong ya tahu ubun-ubunnya wa atabahu dan dimerdekakan dia. Bima za'ama an raqabatin yang dia sangka termasuk dari budak-budak kanat ala jadi yang ada pada ibunya. Ya demikian. Jadi akhirnya dua orang ini tadi ya satu dibunuh, satu lagi di ditawan. Kemudian dimerdekakan. Waraja Amr bin Umayyah. Maka akhirnya ketika sudah di uh, merdekakan tadi uh, <clears throat> ya. Dan kembali Amr bin Umayyah. Pada maka Nabil Qarqarah ya Amr bin Umayyah ini dia pun kemudian kembali. Ya, tadi kan Amr bin Umayyah dia ditawan. Karena ada dua orang tadi, satu Mundir terbunuh, kemudian Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah yang dia itu tadi ditawan kemudian kemudian dimerdekakan, dia pun kembali, roja. Pala makan Nabil Korkoroh ketika dia di suatu tempat namanya Korkoroh min sodri konatin di awal dari konah, konah disebutkan yaitu apa? Suatu lembah yang ada ya di sebelah utara Madinah. Ya demikian. setelah dia pun turun. Fitilin di suatu naungan. Suatu ini rindang, suatu yang rindang atau naungan. Wajib urajulan min bani kilat. Datang dua orang dari bani kilat. Ketika dia tadi dilepaskan kan, kemudian beristirahat, kemudian bertemu dua orang dari bani kilat. Wakil min bani Sulaim, sebagian mengatakan dari bani Sulaim. Panazala ma'hu kemudian sama-sama turun di situ mana maka ketika dua orang dari Bani Kilab ini tidur, fataka bihima. Maka membunuh ya Amr bin Umayyah pun Umayyah ini pun membunuh. Ya, fataka bihima Amr. Ya, Amr bin Umayyah kemudian membunuh dua orang yang sama-sama bersama dengan dia ini tadi. Kenapa demikian? Karena dia apa? Bahwa yara anahu qad asaba saara min asabi. Karena dia menganggap telah mampu untuk membalas dendam istilahnya. Ya, maksudnya mampu untuk kemudian berhasil membunuh musuhnya yang lain. dia kira itu adalah musuh. Akhirnya dia bunuh. Wa ida, maka ternyata apa? Dua orang itu ternyata yang dia bunuh itu sudah mendapatkan perlindungan dari Nabi. Wa Muhammad, ma'ahuma ahdun min Rasulullah Ternyata keduanya itu sudah mendapatkan janji dari Rasulullah SAW yang mendapatkan perlindungan. Lam yash'ur dia tidak menyangka, dikira ini wah gantian tak bunuh dia dua orang ini sebagai ganti teman-teman gue yang bunuh tadi kan demikian. Palama ya kodima ketika dia datang ya datang kepada Rasulullah akbar Rasulullah bima fa'ala dia mengabarkan Rasulullah mengabarkan Rasulullah terhadap apa yang dia lakukan tadi Kala maka Nabi pun mengatakan laqad qatalta ini li adiyannahuma la adiyannahuma engkau telah membunuh dua orang yang terbunuh aku akan menggantinya akan berikan apa dia akan memberikan tebusan karena dia itu sudah melindungi. Nah, disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, wakana kejadian ini menjadi sebab terjadi peperangan berikutnya. Ya, wakana hada sababu ghazwati Bani Nadir. Inilah sebab terjadinya peperangan Bani Nadir. Kama warada hada bi sahih sebagaimana sebutkan di dalam sahih. Ya, demikian. Semoga dalam sahih Bukhari ya, makhraja Rasulillah bi biyadi rajulaini. Ini Nabi keluar untuk membayar tebusan dua orang itu. Tapi disebutkan oleh saya bahwa ini kabar dari Ibnu jadi Ini sebab peperangan Bani Nadir karena terjadinya kesalahpahaman ini tadi itu dari Ibnu dan tidak ada sanatnya oleh alam atau sanatnya Tuhan Ini selesai permasalahan ya Bani ini Ba'tu Bi'ir Ma'unah, putusan Bani Bi'ir Ma'unah tadi yang ternyata kemudian terbunuh 70 orang sahabat yang membaca Al-Qur'an ya demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau kunut 30 hari. Ya. Hmm. Kunut salat pada eh, ruku syahran. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ruku syahran Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kunut. Ya, setelah ruku satu bulan. Inilah dalil kunut kunut nazilah. Demikian juga mereka yang terbunuh ini sebutkan. kemudian disebutkan bahwa kemudian turun ayat Al-Qur'an. Ya, karena firasi jabal fa anzalallahu Allah turunkan pada kami. Nah, kemudian dihapuskan. Ini pernah turun dulu ayat ini. Inna qad laqina rabbana faradiyya anna waradona Ini turun ayat ini. Tapi kemudian dihapus oleh Allah SWT Dulu mereka pada suatu membaca ayat ini. Sesungguhnya kami telah mendapatkan Rabb kami dan kami ridho dan Allah ridho kepada kami dan kami ridho kepada Allah ini, ini kejadian bihamdulillah ya. Kemudian di sini subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.